Aduh kepalaku sakit sekali, tolong ambil ini ikat kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat, cepat. Loh, Pak Buat, sakit kepala kalau anak pagi aduh-aduh, malam nyiung-nyiung, siang tolong, tolong, bosan aku Pak. Aduh bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak, tolong ambilin oh, pak. Ngeluh terus Bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum, Medik 55 dari KB Farma. Medik 55. Wah, Medik 55 memang degaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala, Medik lima lima hilangkan sakit kepala. Sipnyo. Medik lima lima produksi Kalbe Farma. PT Kalbe Farma bersama teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur ah, Bukakan pintu ini. Aku ingin menumpang tidur. Oh, oh eh, eh, goblok, gendong. Benar-benar tamu tidak tahu diuntung. Cuk. Oh. Eh, eh, eh, eh, Pak, Pak. Masukkan golokmu itu. Mau apa engkau? ah Ada apakah, Pak? Oh, hmm? Eh, ini, ini. Nah, itu. Dengar, Tuan. Ada tamu gila yang tidak kami undang. Hei, bukakan pintu. Aku ingin bermalam. Apakah di rumah ini tidak ada penghuninya? Bukakanlah pintu itu, Pak. Tapi sarungkan dulu golok itu. Oh, baik, baik. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia cari musuh orang yang sakit flu hidung pilek lah rokok badan meriang ya rokok pak hidung mampet pak rokok deh sakit kepala Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Pratisi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Cesar Swanson, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agus. pada seri yang ke-27 ini menampilkan Wenda Lubi sebagai Resi Amista, Yuri sebagai Cempaka, Trio Sempana sebagai Raden Purbaya, Elias sebagai Kibarung, Mugan sebagai Perwira, Rifki sebagai Ki Legawa, dibantu oleh Bimo dan Riri. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Istana Karang Sedana yang dikuasai oleh kekuatan baru dari Resi Amita disatroni oleh Danyang bersaudara. Ketika mendapat kesulitan di dalam Istana Karang Sedana, tiba-tiba muncul dua orang yang mengenakan pakaian hitam dan juga penutup wajah berwarna hitam. Dalam kekacauan yang dibuatnya, Danyang bersaudara berhasil melarikan diri. Sementara itu dua orang yang mengenakan penutup wajah menghilang dari hadapan sekian banyak pengepungnya. Hal mana membuat Resi Amita cemas dan gelisah. siapakah sesungguhnya dua orang tadi? Apakah mereka itu benar-benar manusia? Tapi bagaimana mungkin ia dapat menghilang dari hadapanku dan sekian banyak orang? Oh, apakah itu sejenis ilmu atau aji halimunan? Hmm, setan benar. Aku tidak gentar sekalipun benar dua orang tadi berdiri di pihak lawanku. Aku tidak Gentar, Resi Amista tidak akan mungkin dapat dikalahkannya. Dengan Ajirawa Rontek, tidak akan satu kekuatan pun yang akan dapat mengalahkan aku tidak akan ada satu kekuatan pun yang dapat membunuh aku. Hmm. <laughs> Besok hukuman itu akan tetap aku laksanakan di alun-alun. tutupnya. Oh, lama sekali engkau membukanya, Bu. Eh, oh. Aku kan berada di dapur, Pak. Aku mendengar engkau mengetuk pintu. Eh, tetapi aku masih harus mengangkat sayur yang sudah mendidih dan mulai tumpah ke perapian kita. Eh, apalagi itu yang kau bawa? Aku ke rumah si Pandu. Aduh siapa pak? Untuk apa engkau ke sana? <laughs> Kamu ini bagaimana bu? Pandu siapa? Dan lagi melihat ayam ini. Masakan engkau masih juga bertanya Pandu siapa bu? bu? Oh, ya Pandu itu pedagang ayam. Aku ke rumahnya membeli dua ayam untuk tambahan masakan kita malam ini, Bu. Oh. Kau ingin aku memasaknya sekarang? Ah, bukankah kita sudah menyiapkan ikan bakar, sayur santan, dan juga lalapan rebus? Ah, tetapi tidak ada salahnya jika kita menambah dengan uh, ayam goreng atau ayam bakar. Dua anak muda itu sudah terlalu banyak memberikan uang pada kita, Bu dan segala yang kita sediakan ini, serta dua potong pakaian yang kita belikan, masih belum ada artinya dengan uang yang diberikan pada kita. Ah, dua keping uang emas, Bu, serta beberapa keping uang perak. Ah, ini, ini lihat, Bu. Ah, ah, dua keping uang perak ini pun tidak akan habis kita pergunakan untuk makan besar selama beberapa hari bersama dua tetangga kita. Ha, apalagi ini, Bu. Ini, uang mas ini, Bu. Ah, sudahlah, cepat masak saja ayam ini. Dan biarlah aku akan memotong ayam ini dan membersihkan bulunya. Oh ya, uh, di mana dia sekarang, Bu? sudah kembali? Uh, sudah sejak tadi. Sejak kau keluar dari rumah ini. Ah, ada apa, Pak? Bu? Saya mendengar Bapak dan Ibu sibuk sekali. Sudahlah, tidak perlu repot-repot. Kami hanya beristirahat semalaman saja di rumah Bapak dan Ibu. Uh, uh, ini, nak. Eh, Bapak baru saja membeli dua ekor ayam untuk menambah lauk malam ini. Aduh, kenapa jadi seperti itu? Sudahlah Bu, tidak usah ayam itu dipotong. Biarkan saja. Kami dapat makan seadanya, walaupun itu hanya sekedar nasi putih saja. Bahkan singkong ataupun ubi dapat kami jadikan pengisi perut kami. Nah, apa itu Pak? Bukankah aku sudah katakan, makanan yang kami sediakan sudah lebih dari cukup. Kami mengambil enam ekor ikan emas yang cukup besar. Sayur santan kami buat uh, untuk makan malam ini. Bahkan lalap dan telur rebus juga sudah tersedia. Aduh, itu juga sudah banyak sekali. Uh, Apakah sudah siap makanan itu? Uh, mm, <laughs> sudah, Nona. Dan sebentar lagi akan kami siapkan di balai-balai itu. Uh, apakah teman Nona sedang tidur? Oh, tidak, Bu. Oh. Dia sedang bersemedi. Hmm, jika begitu, saya akan membangunkannya. Perut ini sudah lapar sekali. <laughs> Baiklah, jika begitu, uh, Ibu siapkan segera ya. Eh, Bu, Bu, ah, tadi apa kata Nona itu? Ah, sedang apa anak muda temannya itu? Semedi? Iya, semedi. Ah, ah Bu, apa itu semedi itu, Bu? Huh? Semedi? Uh, semedi itu adalah semacam olah kejiwaan pada yang agung suatu sikap dari kalangan Satria dan Brahma. Oh, jika begitu, tentu anak muda itu pastilah seorang pendekar ya, Bu ya? Iya. Oh, tidak. Ah, nah, lalu apa maksudnya tadi sore minta kita mencarikan bagian hitam? Untuk apa bagian itu, Bu ya? Ah, sudahlah. Jangan mengajak aku bicara saja bukannya membantu malah mengganggu. Uang kamu terima, tapi curiga jalan terus. Ah, dasar kakek-kakek tidak tahu diri. Eh, itu, apa lagi? Kenapa ayam itu kau bawa ke dapur sini? Cepat ikat di belakang saja. Nah, nah, Lihat itu, dia membuang kotoran di sini. Ah, bawa cepat ke sana, Fe. Baik, baik, Bu, ah. baik. Aduh kepalaku sakit sekali, tolong ambilin ikat kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat, cepat. Loh, Pak Buat, sakit kepala kok ganas ya, pagi aduh aduh, malam yong yong, siang tolong, tolong bosan aku Pak. Aduh bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak, tolong ambilin obat. Ngeluh terus bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum, Medik 55 dari KB Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala, Medik lima lima hilangkan sakit kepala. Sipnyu. Medik 55 produksi Kalbe Farma. siap semuanya. <laughs> Sekarang aku akan mengetuk pintu kamar mereka. Siapa lagi itu? Kok gila amat mengetuk pintunya? Si kakek gila apa ini? Eh, tunggu. Eh, engkau kayak itu, Pak? Lala, kok aku yang disalahkan? Aku ada di belakang. Habis Siapa tamu gila ini? Eh, biar aku saja yang melihatnya. Kebetulan si Pati ini ada di pinggangku. Eh, eh, eh, Pak. Mau apa kau pakai cabut golok segala? Eh, ah, letakkan di sini. Aku ingin menumpang tidur. Oh, oh eh, eh, goblok, gendang. Benar-benar tamu tidak tahu diuntung. Cuk. uh. Eh, eh, eh, eh, Pak, Pak. Masukkan golokmu itu. Mau apa engkau? Ha? Di tengah-tengah kecemasan melanda diri kakek dan nenek tua itu, Raden Purbaya yang tengah beristirahat di dalam kamar bersama Cempaka, keluar menjenguk ribut-ribut yang terjadi di ruang tengah pondok tempatnya menginap. Ada apakah, Pak? Oh ini, ini. Nah, itu. Dengan tuan ada tamu gila yang tidak kami undang. Ah, bukakan pintu. Aku ini malam, Apakah di rumah ini tidak ada penghuninya? Bukakanlah pintu itu, Pak. Tapi sarungkan dulu golok itu. Oh, baik, baik. Ah, kenapa lama sekali membukanya? Aku Barung ingin menumpang tidur malam ini. Di luar nyamuk-nyamuk kebun menggangguku. Oh, ah, apa itu? Hmm? Oh, rupanya kalian tengah bersiap-siap untuk makan malam. Ah, kebetulan sekali aku juga merasa lapar. Tunggu. Jangan sentuh dahulu makanan itu. Eh. <laughs> Kenapa? Apakah aku tidak boleh mendapatkan bagian makanan ini? Tuan, siapakah tuan ini sebenarnya? Seorang tamu? Jika tuan memang seorang tamu, bersikaplah sebagaimana seorang tamu yang baik. Jika tuan ingin memohon tumpangan menginap ataupun makan, katakanlah itu secara baik-baik. Saya kira tuan bukanlah seorang perampok gila yang nyasar ke pondok ini. <laughs> Ya, ya, ya. Aku bukanlah seorang perampok gila yang nyasar kemari. Hmm? <laughs> ah, tapi ah, sikapmu hebat sekali, Nona cantik. Hmm? Ah, bagaimana aku harus menyebutnya? Engkau ini Nona ataukah Nyonya? <laughs> ah, mungkin engkau bersama dengan anak muda itu adalah pasangan suami istri. Ah, jika begitu, kau juga harus menjaga sikapmu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana jika kau salah bertindak? dan bertemu dengan perampok gila, sikapmu itu akan menjadi bumerang. Bukankah sayang sekali? Padahal kalian baru saja menikah. Ah, sudahlah. Jangan panjang-panjang mengoceh. Sekarang kau boleh bicara langsung saja dengan pemilik pondok ini dan katakan maksudmu secara baik-baik. Apakah mereka akan mengizinkan? <laughs> ah, jika saja engkau ini adalah seorang anggota dari keluarga ini, keluarga pondok ini, Aku tidak akan tersinggung, Nona. Tetapi engkau yang juga seorang tamu bisa bersikap seperti ini. Eh, benar-benar uh, aku tidak bisa menerimanya. Bagaimana, Bu? Pak, apakah kalian bisa menerima laki-laki ini untuk menginap dan makan di sini? Uh, itu semuanya adalah terserah Nona. Semua ini kami sediakan untuk kalian berdua. Dan, dan uangnya pun Nona yang memberi Baiklah, jika begitu, saya yang memutuskan saja. Silakan, silakan duduk, Tuan. Dan mari kita makan bersama-sama. Ah. <laughs> Ini baru sikap yang bijaksana. Hmm? <laughs> ah, baiklah. Ah, mengingat sikap dari suamimu ini, aku menyudahi saja semua ganjalan hatiku. <laughs> Baiklah, Kak. Naiklah kau ke tengah balai-balai itu. Mari, Pak, Bu. Balai-balai ini cukup besar. Kita makan bersama-sama. Ah, biarlah kami. Kami sudah makan tadi. Ah, kalian makan sajalah. Ah, kami berdua akan menunggu di belakang. Silakan, Tuan. Tengok-tengok cari musuh. piletlah Rokok gua dan Brian ya Rokok pak Hidung mampet pak Rokok deh Sakit kepala lah Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Oh, perut sudah terisi penuh. Oh, sebentar lagi. Mataku ini pasti akan terpejam. <laughs> Ah, aku akan bermalam di sini. Hai, kakak, nenek, marilah sebentar. Uh, ada apa, Tuan? Uh, dengar, aku akan menginap malam ini di rumahmu. Nah, ini. Aku berikan padamu uang. Terimalah. Uang itu lebih dari cukup untuk membayar kamar di sebuah penginapan. Oh, uh, uh, tapi kami kami tidak lagi mempunyai kamar. Rumah ini hanya mempunyai sebuah kamar yang besar dan sebuah lagi kamar yang kecil, Tuhan. Nah, berikanlah padaku kamar yang besar itu untuk semalam. Oh, tidak, tidak bisa, Tuhan. Kamar itu sudah ditempati oleh dua tamu kami yang pertama. Uh. Eh. Huh. Jika Tuan ingin menginap, mungkin mereka tidak keberatan hanya di balai-balai ini. Huh. Di balai-balai ini? Aku kid baru. Kau suruh tidur di balai-balai ini? Ah, benar-benar keterlaluan. Seharusnya kalian penduduk Karang Sedana berterima kasih padaku ini yang baru datang untuk... Hey! Buka! Buka pintu ini! Kami prajurit Kerang Sedana Anda melakukan pemeriksaan. Loh, ya, Pak? <laughs> Kalian semua masuk saja ke dalam kamar. Biar aku yang akan menyelesaikan mereka. Aku telah membunuh salah seorang dari kawan mereka. Masuklah. Cempaka segera saja mengamit Raden Purbaya untuk masuk ke dalam kamar. Demikian juga dengan kakek dan nenek pemilik pondok itu masuk ke dalam kamarnya dengan tubuh yang gemetaran. Sedangkan Ki Barung laki-laki kasar dengan tubuh yang tinggi besar menuju pintu yang semakin keras diketuk para prajurit Karang Sedana. Tunggu! <laughs> Selamat bertemu lagi. Hmm? <laughs> Akhirnya dapat juga kami temukan jejakmu, pengacau. Hmm? Hari ini jangan harap kau dapat lolos dari kepungan kami. Hmm? Ini dia pengacau itu Tuan Legawa. sungguh berani. <laughs> Karang Sedana yang kali ini bukanlah yang dahulu. Kau tidak dapat berbuat dan bertingkah sekehendak hatimu. Kepung tempat ini kesalaka. Aku tidak ingin laki-laki ini mempergunakan kegelapan malam untuk lari menyelamatkan diri. Oi, menyebar, ayo. Kepung tempat ini dapat dapat, ayo. Kacau dan kepung teman kita tidak boleh tolong dan tidak boleh kita makan. <laughs> Mundurlah sedikit. Mundurlah. Jangan sampai perkelahian kita ini merusak pondok kakek dan nenek tua. <laughs> ya, di sana. Kau tidak mengenakan pakaian prajurit. Agaknya kau adalah salah satu tokoh handalan Karang Sedana. Antek dari Resjasing itu. Hmm manusia liar, pengacau. Mampus engkau. kau. Liar. Agaknya lawanku ini bukan orang sembarangan. Hop, hop. Liar. Aduh, aduh kepalaku sakit sekali. Tolong ini ikat kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin. Cepat, cepat. Tolong, Pak Buat. Sakit kepala kok langganan. Ya, Pagi, aduh, aduh. Malam, yung-yung Siang, tolong, tolong. Bosan aku, Pak. Aduh, Bu. Orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambil itu, Pak. Ngeluh terus Bapak ini. Suaranya sampai habis tuh. Udah, nggak usah bingung, Pak ini loh cepat diminum Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala Medik lima-lima hilangkan sakit kepala. Sipnyo. Medik 55 produksi Kalbe Farma. Legawa terus menyerang Kibarung dengan serangan kilat yang tidak putus-putusnya. Hal mana membuat Kibarung menjadi kerepotan. Nah, saudara pendengar, apakah yang terjadi di Karang Sedana pada saat pelaksanaan hukuman gantung bagi para anggota tongkat merah? Dan bagaimanakah dengan pertemuan para pendekar yang bersamaan dengan hari pelaksanaan hukuman? Apakah Kibarang Pungkur berhasil membalaskan dendam atas kematian Siwanayasa. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.